يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Akhwani Fiddin, para pendengar yang berbahagia Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat e, bersua kembali di saluran yang berbahagia ini Kita masih membahas tentang Al-Kabair Dan kita sudah sampai pada pembahasan Al-Kabair yang ke-19 yaitu kabirah syurbul khamar dosa besar berupa minum minuman yang memabukkan yaitu haramnya khamar dan celaan serta hukuman yang berat bagi pelakunya, bagi peminumnya. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang pengharaman khamr. Bahwa khamr ini diharamkan. Bukan hanya pada agama ini, tapi juga pada agama-agama sebelumnya, khamr ini juga telah diharamkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya minum khamar Berjudi Berkorban untuk berhala mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat kemenangan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamar tersebut dan melalui berjudi dan menghalangi kamu dari zikrullah dan dari salat. Fahala antum muntahun, maka berhentilah kamu dari perbuatan itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pengharaman khamar dan keburukan yang ada pada khamar itu. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali disebutkan celaan dan teguran yang keras terhadap para peminumnya. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam siapa saja yang minum khamar di dunia dan dia, dia dia tidak bertobat darinya, maka dia tidak akan minum nanti di akhirat kelak. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberinya minum tinatul khabal, yaitu keringat penghuni neraka dan air kotoran penghuni neraka bagi orang-orang yang minum khamar dia tidak bertobat darinya maka Allah akan meminumkannya tinatul khabal yaitu keringat penghuni neraka dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya selama 40 hari Allah tidak akan menerima taubatnya sampai 10 hari sampai 40 hari dan apabila dia meninggal dalam keadaan ia candu dan menghalalkannya maka dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang sama seperti abidi watan seperti penyembah berhala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan bahwa khamr ini adalah ummul fawahis, ummul fawahis induk dari segala kekejian dan merupakan salah satu dosa-dosa yang terbesar orang yang minum khamar itu sama artinya atau sama kedudukannya seperti ia seolah-olah telah berbuat zina terhadap ibu dan bibi-bibinya. Demikian pula orang yang mati sementara di dalam perutnya masih ada khamar, maka dia mati ya dalam keadaan mati jahiliyah. Nah, itulah beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang pengharaman khamar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa khamar adalah najis. Dan kata-kata najis sendiri menunjukkan sesuatu yang paling buruk dan kotor. Oleh karena itu, kata-kata rijis ini disebutkan juga untuk berhala yang merupakan makna terburuk dari kata kotor. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rijisun min amali syaitan yaitu adalah rijis kotoran dan termasuk perbuatan syaitan demikian pula para pendengar yang berbahagia Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya itu dengan kata-kata innama innamal khamru ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru hanya saja al khamr itu Kata-kata innama ini menunjukkan celaan yang keras terhadap khamar. Karena dia memberikan faedah hasar. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidaklah khamar itu melainkan najis yang tidak mengandung kebaikan sedikit pun, tidak membawa kebaikan sedikit pun. Kemudian penyebutan khamar di dalam ayat itu disertakan dengan penyebutan ansab Ansab itu adalah penyembahan kurban, pemberian kurban untuk berhala. Memberikan kurban untuk berhala, berkurban untuk berhala, itu ansab. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sertakan dengan kata-kata azlam yaitu mengeluh dinasib dengan anak panah yang merupakan perbuatan penyembah berhala dan kesyirikan serta khurafat. Oleh karena itu, ketika menafsirkan ayat ini, para ahli tafsir menyantumkan hadis yang sahih yaitu mutminul khamr in mata laki Allahu ta'abidi watan pecandu khamr jika dia mati dalam keadaan dia candu kepada khamr itu dia mati dan bertemu Allah Subhanahu wa taala ka'abidi watan maka ia akan menemui Allah Subhanahu wa taala seperti penyembah berhala ini hadis sahih disahihkan oleh Syarobani di dalam silsilah ahadis sahihah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyamakan menyetarakan orang-orang yang candu kepada khamar ini seperti abdi watan, seperti penyembah berhala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan minum khamar termasuk salah satu perbuatan syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan min amali syaitan termasuk perbuatan syaitan. Dan kita tentunya dilarang bertasyabuh dan mengikuti perbuatan syaitan. Karena syaitan itu selalu mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat bahwa di antara perbuatan syaitan adalah syaitan berkehendak yuqi'u yuqi'u bainakumul adawah ay yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha yaitu syaitan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu mengobarkan api permusuhan dan dan kebencian di antara kamu di antara umat manusia melalui khamar tersebut dan perbuatan setan merupakan penyebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyebut perintah untuk meninggalkan khamar dengan kata-kata fajtanibu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibu. Jauhilah khamar itu yang merupakan kata perintah yang sangat kuat dan keras. Sebab kata ini mengandung makna meninggalkannya sekaligus menjauhinya, menjauhkan diri dari benda tersebut. Sehingga orang yang meninggalkan khamar berada di satu sisi yang letaknya jauh dari benda yang ditinggalkannya. Ya, jauh dari benda yang ditinggalkannya. Seperti Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan zina, dengan mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Artinya kita harus berada di tempat yang jauh dari dosa tersebut. Demikian juga khamar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibu. Jauhilah dia. Jauhilah uh, dosa minum khamar ini. Jauhilah khamar ini. Artinya kita berada di tempat yang jauh darinya. Maka dari itu kita tidak dibenarkan dan dilarang hadir di majelis yang mana diedarkan khamar di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhinya. Kita diperintahkan untuk menjauhinya, bukan hanya sekedar meninggalkannya. Kalau meninggalkannya mungkin khamar ada di hadapan kita kita tidak minum. Itu mungkin sudah dikatakan meninggalkan. Tapi kita belum melaksanakan perintah Allah fajtanibu yaitu menjauhinya. Jadi tidak cukup hanya dengan meninggalkannya saja tapi juga kita harus menjauhkan diri darinya dan membersihkan tempat tinggal kita, rumah-rumah kita dari benda ini. Nah, demikian Ikhwanifiddin. Ya. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa Al-Qur'an tidak menggunakan kata-kata istinab kecuali untuk perkara-perkara yang besar, larangan-larangan yang besar seperti larangan syirik, ya perintah untuk menjauhi tauhid yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan ridha dengan penyembahan itu yang mencakup perbuatan syirik, penyembahan berhala dan seluruh perbuatan-perbuatan melanggar batas dan dosa-dosa besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibu ar-rijsa minal authan wajtanibu qawlaz zur maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkara-perkara perkataan-perkataan dusta, persaksian-persaksian palsu. Ya, penyembahan berhala, persaksian palsu ini adalah dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata ibu. Demikian juga Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 36, wajitanibu at-taghut dan jauhilah taghut itu ya dukun tukang sihir ya jin-jin yang durjana ini termasuk tauhid ya dan rasul tauhid adalah iblis demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wallazina wallazina tajtanabut tauhid ayya'buduha surah az-zumar ayat 17 dan orang-orang yang menjauhi tauhid dan tidak menyembahnya Demikian juga Allah mengatakan alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lanam yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari dosa-dosa kecil. Jadi kata-kata ijtinab, ijtinab perintah untuk menjauhi itu Allah gunakan di dalam Al-Qur'an untuk dosa-dosa yang besar. Dan khamar termasuk di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dengan menjauhi khamar dan uh, khamar akan membawa kita kepada kemenangan dan keselamatan dan kesuksesan. Allah mengatakan di akhir ayat, "Fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Maka tinggalkanlah dia semoga kamu mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Berarti bagi yang melakukannya dapat menyebabkan kerugian dan kegagalan di dunia dan di akhirat. Demikian juga minum khamar ikhwanifiddin. Itu penyebab kehancuran bagi seseorang. Bukan hanya eh, akhiratnya saja yang hancur, namun dunianya juga turut hancur bersama akhiratnya. Ya, kalau kita lihat bagaimana kehidupan orang-orang yang candu kepada minuman keras, maka semuanya berantakan. Mulai dari dirinya berantakan. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, salatnya, zikirnya berantakan hubungannya hubungan muamalahnya dengan sama manusia juga berantakan. Mulai dari hubungannya dengan keluarganya, yaitu anak istrinya, sampai kepada karib kerabatnya, semuanya berantakan. Disebabkan khamar ini, khonifiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Berapa banyak kita lihat rumah tangga-rumah tangga yang karam kandas disebabkan ya suaminya misalnya kecanduan khamar atau lebih parah lagi mungkin istrinya yang kecanduan khamar. Jadi ini sangat merusak. Maka Allah mengatakan la'allakum tuflihun. Semoga kamu beruntung dengan meninggalkan khamar itu. Sebaliknya jika kamu tetap mencanduinya, maka kamu akan menuai kerugian dan kegagalan, kehancuran di dunia sebelum di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan menjadikan khamar itu sebagai sumber permusuhan dan kebencian yang merupakan pokok kerusakan dunia yang paling jelek yang menjurus kepada berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum yang berkaitan dengan harta, kehormatan dan jiwa. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut khamar ini sebagai ummul fawahis. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa khamar ini adalah penghalang dari zikrullah dan dari salat. Sementara zikrullah dan salat adalah ruh dan tiang agama. Ruh dan tiang dari Islam ini adalah zikrullah dan salat. Salat salah satu fungsinya adalah tanha anil fahsya'i wal mungkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Zikrullah salah satu faedahnya adalah tatmainnul qulub. Jiwa akan tenang. Nah, orang yang minum khamar maka dia tidak akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar dan hatinya tidak akan tenang. Jadi zikrullah dan salat adalah ruh dan tiang dinul Islam. Bekal dan perlengkapan seorang mukmin dalam menghadapi syaitan. Nah, sudah dia maklumi ya bahwa penghalang zikrullah itu berbeda dengan penghalang salat. Penghalang zikrullah itu berbeda dengan penghalang salat. Orang yang mabuk itu tidak bisa sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang dalam keadaan mabuk untuk sholat. Ya, ya, dia tidak mengerti apa yang dibacanya. Dia tidak akan memahami apa yang dibacanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa khamar dan judi itu adalah mencegah seseorang itu dari zikrullah dan dan dari salat. Maka dari itu jauh, jauhilah diri kita dari dosa khamar ini. Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan perintah ini e, untuk berhenti darinya ya dengan dengan redaksi istifham. Tapi maksudnya adalah pengingkaran dan larangan dalam bentuk pertanyaan yang disertai dengan fa sababiyah yang menunjukkan larangan yang menunjukkan celaan atas apa yang dilarang itu. Fahal antumun tahun. Ini adalah suatu tahdid. Ya, tahdid artinya ancaman yang berisi larangan. Ancaman sekaligus berisi larangan. Fahal antumun tahun. Maukah kamu berhenti? Maksudnya kamu harus berhenti. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan satu peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya yaitu surat uh, ayat 92, surat Al-Maidah 92 melanjutkannya dengan kata-kata wa Allah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taatilah Allah yang telah memerintahkan kamu, memerintahkan kamu untuk menjauhi khamar. Ya, sebagaimana kamu menjauhi perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya yaitu judi, ansab dan azlam, judi menyembah berhala, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib, ya. Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang telah mengharamkan kepada kamu khamar tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wahdaru dan berhati-hatilah. Ya, ini berhati-hati. Jangan sampai kamu mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. nya atau berhati-hatilah terhadap cobaan dunia ya cobaan dunia dan siksa akhirat yang akan menimpa kalian jika kalian menyalahi menyelisihi melanggar perintah Allah dan Rasulnya yaitu kamu tetap minum khamar maka fahdharu hati-hati ya atas fitnah dunia dan siksa akhirat khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an ya sebagaimana kita lihat orang yang minum khamar boleh saja dia menanggalkan agamanya dia mengucapkan kata-kata kufur. Ya bahkan dia mungkin mencaci Allah dan Rasulnya karena mabuk ikhwanifiddin. Maka Allah mengatakan fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi, melanggar perintah Allah dan uh, perintah Rasul itu takut akan ditimpa fitnah dan ditimpa adab yang sangat pedih. Muhammad mengatakan fitnah yaitu kufur Ya fitnah yang paling besar adalah kufur, kekufuran. Seorang yang mabuk tanpa disadari dia jatuh kepada kekufuran. Ya, karena menyalahi perintah Rasulnya. Au yusibahum adzabun alim yaitu di akhirat ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah demikianlah. Ya jadi khamar ini merupakan induk kekejian, kotoran yang dapat menimbulkan berbagai macam kemaksiatan, kehancuran yang dapat membinasakan dunia dan akhirat kita, dosa besar yang menimbulkan berbagai macam keburukan-keburukan. Dan Rasulullah SAW juga telah mengharamkan segala macam bentuk muamalah yang berkaitan dengan khamr, mulai dari yang meminumnya, yang membawanya, yang menjualnya, yang menghadiahkannya, atau yang menjadikannya obat mereka semua dapat laknat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya beliau bersabda Atani Jibril faqal Jibril datang kepadaku lalu ia berkata ya Muhammad Inna Allah azza wa jalla qad la'ana al-khamr wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilataha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa ba'i'aha wa mubta'aha wa sakiyaha wa mustaqiha Jibril mendatangiku dan berkata wahai Muhammad sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat khamar melaknat orang yang memeras khamar yaitu memeras anggur atau bahan apapun dan mengolahnya menjadi khamar, pengolahnya yang minta diolahkan untuknya, minta diperaskan untuknya, peminumnya, pembawanya, yaitu penghidangnya, orang yang menerimanya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang menuangkannya, dan orang yang minta dituangkan untuknya. Jadi semuanya kena. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum yaitu kena laknat melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Dan khamar ini ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya karena sebuah ilat. Ilatnya adalah menghilangkan fungsi akal. Ini merupakan sebab ya diharamkannya khamar. Aisyah ia mengatakan, pernah ditanyakan kepada Rasulullah tentang al-bid'u. Al-bid'u yaitu minuman keras yang terbuat dari madu yang biasa dikonsumsi oleh penduduk Yaman. Maka Rasul mengatakan kullu syarabin askara fahuwa haram. Kullu syarabin askara fahuwa haramun. Nabi mengatakan semua minuman askara yang memabukkan maka hukumnya haram. Jadi kalau dia memabukkan, ya, membuat hilang fungsi akal, membuat peminumnya mabuk, maka haram. Bahwa haram. Jadi nanti ketika ditanya tentang al-bid'u, ini adalah satu jenis khamar. Al-bid'u yang terbuat dari madu, yaitu diolah sedemikian rupa hingga jadi khamar dia. Ditanyakan kepada Nabi tentang minuman ini. Nah, ini minuman ini populer, sangat populer di negeri Yaman. Orang-orang Yaman atau penduduk Yaman biasa mengkonsumsi ini. Maka Nabi memberikan jawaban yang menjadi satu kaedah ya umum, kullu syarabin askara fahuwa haram. Semua minuman yang memabukkan fahuwa haram. Ibnu Umar juga pernah meriwayatkan ia berkata, Umar pernah berkhutbah di atas mimbar ya, yaitu mimbar Rasulullah SAW ia mengatakan dalam khutbahnya, sesungguhnya telah diturunkan hukum pengharaman khamar yang terbuat dari lima bahan. Anggur, kurma, gandum hintah, gandum syair, dan madu. Dan khamar adalah apa saja yang dapat menghilangkan akal, kata beliau. Ma yukhamirul akal. <coughs> Umar mengatakan, ya, khamar itu diturunkan, pengharaman khamar itu diturunkan dari lima bahan. Ya, yang biasa dikonsumsi pada masa itu. Yaitu dari anggur, dari kurma, dari gandum, gandum hinto ataupun gandum syair, dan dari madu. Kemudian beliau mengatakan, dan khamar itu adalah apa saja yang dapat menghilangkan akal. Jadi inilah ya kita katakan merupakan uh, illat. Ya, illat ya alasan hukum eh, diharamkannya khamar atau larangan khamar. Ya, eh, <clears throat> Abu Musa juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, eh, ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah kami berada di daerah pembuat minuman dari madu yang disebut al bitu dan dari gandum syair yang disebut al-mizr Lalu beliau menjawab, kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Jadi kita tidak lihat apa labelnya, ya kita lihat sifatnya. Jadi sifat minuman yang askara, muskir, maka dia haram hukumnya. Nah demikian ikhwanifiddin. Ya Azani Allah wa iyyakum Nah diriwayatkan juga dari An-Nu'man bin Bashir yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal inabi khamran wa inna minal tamri khamran wa inna minal asali khamran wa inna minal burri khamran wa inna minal syairi khamran Sesungguhnya ada jenis khamar yang terbuat dari anggur, ada khamar yang terbuat dari madu, ada khamar yang terbuat dari gandum, bur, ada khamar yang terbuat dari gandum syair, ya. Nah, semua itu adalah khamar. Semua itu adalah khamar ikhwan azan ya Allah jami'an. Ya. Nah, kemudian juga Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Al-khamru min hataini sajarataini, an-nakhlah wal 'inabah." Khamr terbuat dari dari dua pohon ini, yaitu pohon korma dan pohon anggur. Ya, jadi maksudnya ya pada waktu itu, ya pada masa Nabi khamr itu ya banyak dibuat dari dua pohon ini, yaitu pohon uh, korma dan pohon anggur, yaitu bahan pembuatnya. Nah sekarang ini banyak ya dibuat dari air kelapa juga bisa, dari air nira juga bisa menjadi tua ya. Ya, atau dari apa saja, dari alkohol juga bisa diolah hingga menjadi khamr. Nah, jadi khamr itu adalah apa saja yang dapat menghilangkan akal, itu menghilangkan fungsi akal. Nah, itulah yang disebut sebagai minuman yang memabukkan. Oleh karena itu, memabukkan adalah sebab ya, diharamkannya khamr. Ya, al-iskar, dan riwayat yang mencantumkan bahwa pengharaman khamar itu karena benda, ya, benda khamar itu sendiri, itu tidaklah benar. Ya. Jadi bukan hanya dari anggur. Ya, sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwa tidak disebut khamar jika bahannya bukan anggur. Nah, itu keliru, ya, terbantahkan dengan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Bahkan dari madu. Kalau ada seorang yang mampu membuat khamar itu dari madu, maka tidaklah lantas ia halal di, diminum, dikonsumsi. Ya, apabila memang diciptakan dan dibuat untuk menjadi minuman-minuman yang memabukkan. Ya, seperti yang ditanyakan oleh para sahabat tentang al-bit'u tadi. Ya, khamar yang terbuat dari madu. Ya, diolah sedemikian rupa kemudian dijadikan sebagai eh, apa namanya? minuman keras. Demikian juga dari gandum. Bisa juga dari jagung. Bisa juga dari air nira atau dari dari buah-buah lainnya. Ya semua bisa diolah hingga menjadi khamar. Ya, Jadi patokannya adalah ya apa saja yang dapat menghilangkan akal, minuman yang apabila diminum dapat menghilangkan fungsi akal alias memabukkan maka hukumnya haram ikhwani ya, fiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Ibnu Qayyim jauziyah di dalam kitab Tahdhibus Sunan mengatakan ya setelah mencantumkan ya beberapa hadis yang menunjukkan yang merupakan dalil ya dalam masalah-masalah dalam masalah ini seperti hadis-hadis yang kita bacakan tadi beliau mengatakan nas-nas sahih ini dengan jelas mengkategorikan minuman khamar ya mengkategori meng, apa namanya menggolongkannya sebagai minuman khamar ya menggolongkannya sebagai minuman khamar walaupun dibuat dari selain anggur ya mengkategorikan minuman khamar apapun eh, apa namanya gitu, bahannya walaupun dibuat dari bahan selain anggur. Yes, ya, kemudian diolah menjadi khamar. Ya, dalam istilah eh, bahasa, eh, apa namanya bahasa Al-Qur'an dikatakan khamar. Nah, dengan bahasa ini juga Al-Qur'an berbicara kepada para sahabat tanpa sibuk melakukan kias dalam menetapkan nama khamar. Padahal khamar itu banyak macamnya. Banyak namanya. Nah, sekarang ini macam-macam namanya ya ya ada yang namanya whisky ada yang Johnny Walker dan lain sebagainya ya nah semua itu sama hukumnya yaitu diharamkan ya fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an jadi itulah dia sebab alasan ya ilat ya eh, diharamkannya dan dilarangnya khamar yaitu dia memabukkan ya tanpa melihat dari dari bahan apa dia dibuat tanpa memandang dari dari zat apa dia di, di, eh, di diciptakan Ya, dari pohon apa dia diperas? Dari buah apa dia diperas? Nah, demikian ikhwan fiddin azan ya Allah jami'an. Nah, ini untuk membantah pendapat yang mengatakan bahwa khamar itu hanyalah minuman yang diperas dari anggur. Nah, itu salah dan keliru. Nah, kemudian khamar ini ikhwan fiddin diharamkan meminumnya sedikit maupun banyak. Mungkin seorang mengatakan, wah khamar ini diharamkan karena ilat memabukkan. Nah kalau saya meminumnya sedikit saja tidak memabukkan. <clears throat> Misalnya perasan anggur, ya kita minum kamput atau e, tua sedikit saja tidak memabukkan. Apakah itu dibolehkan? Dia tidak membuat kita mabuk. Tapi itu minuman yang memabukkan. Misalnya kita minum e, whisky misalnya sedikit saja dan tidak mabuk. Apakah itu dibolehkan? Ya, dibolehkankah hal seperti itu? Ya, e, bila ada yang mengatakan misalnya Bukankah yang diharamkan itu yang membuat hilang fungsi akal? Sementara saya minum whisky, sedikit saja tidak menghilangkan fungsi akal. Maka jawabannya Ikhwanifiddin, ya, minum khamar itu, min, meminum minuman yang memabukkan itu diharamkan sedikit maupun banyak. Nah ini berdasarkan hadis yang banyak sekali diantaranya adalah hadis Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, Ma katiruhu faqaliluhu haram apa saja yang memabukkan hukumnya haram baik sedikit maupun banyak banyak maupun sedikit hukumnya haram demikian pula Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ya bahwa ia berkata aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu muskirin haram ma askaral faraq ya ma askaral faraq minhu ma askaral faraq minhu famil ul kafi minhu haram. Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Jika satu farak darinya itu dapat memabukkan, maka sepenuh telapak tangan pun juga haram. Artinya sedikit maupun banyak itu tetap haram. Mau minum satu liter, ya mau minum cuma satu mililiter, ya atau setitik saja, setitik saja, maka itu tetap haram hukumnya. Jadi tidak boleh minum khamar ini walaupun dengan tujuan mencicipinya. Ya, mencicipinya. Nah, saya cicipi dulu lah nih, ini khamar atau tidak. Nah, kalau kita ragu, maka meninggalkannya adalah lebih baik. Ya, dak mayaribak, mayaribuk ila ma, ila Ya tinggalkanlah apa yang membuat kamu ragu kepada apa yang tidak ya kamu ragu darinya. Jadi nah, kalau kita ragu ini ada khamar atau tidak, maka tinggalkan. Jangan kita cicipi dulu sedikit, wah sedikit saja minum khamar enggak mengapa. Nah itu tidak dibolehkan ya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, demikian Fiddin. Ya, jadi sedikit maupun banyak itu haram hukumnya. Said bin Abi Waqqas juga pernah meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, ya Rasul bersabda, aku melarang kalian dari dari dari setiap minuman yang memabukkan sedikit maupun banyak. Aku melarang kalian dari setiap minuman sedikit yang banyaknya dapat memabukkan ya walaupun sedikit ya walaupun sedikit ya walaupun hanya beberapa tetes saja maka itu tetap haram hukumnya ikhwan fillah Allah wa iyyakum jami'an An-Nasa'i di dalam kitab sunannya mengatakan hadis ini merupakan dalil diharamkannya minuman yang memabukkan baik sedikit maupun banyak tidak seperti yang dikatakan oleh para penipu diri mereka sendiri yang mengharamkan tegukan terakhir dan menghalalkan tegukan-tegukan yang sebelumnya ya yang sudah diminum sebelumnya padahal para ulama tidak berselisih pendapat bahwa mabuk total tidak harus muncul pada tegukan terakhir walaupun tegu, eh, walaupun tegukan pertama kedua dan seterusnya tidak memabukkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua ya jadi ikhwan fillah azan jami'an Ya, khamar ini tetap diharamkan hukumnya minumnya sedikit mau minumnya banyak itu tidak ada beda di dalam hukumnya. Nah, demikian. Oleh karena itu tidak boleh kita mencicipi khamar. Ya, mencicipi khamar. Saya tidak minum khamar katanya. Saya hanya mencicipi setetes atau dua tetes saja. Ingat setetes atau dua tetes, segelas atau dua gelas sama hukumnya. Ya, tidak lantas wah Dosa saya ringan. Kenapa? Saya cuma minum satu tetes saja, satu tetes atau dua tetes saja. Ya sedikit saja. Dia lebih banyak, lebih besar dosanya. Kenapa? Dia minum satu gelas, dua gelas. Ya sama hukumnya. Mau satu botol, dua botol, satu gelas, dua gelas, satu tetes, dua tetes. Kalau itu khamar, maka hukumnya sama. Ikhwan Fidin. Dia diharamkan dan ancamannya juga sama ikhwan Fidin. azan ya Allah wa iyyakum jami'an hanya saja kalau dia minum sampai mabuk nah ini kerusakannya lebih besar lagi Ya, kenapa? Karena dengan mabuk itu dia bisa ya meninggalkan salat, meninggalkan zikrullah, bahkan dia bisa berbuat kezaliman ya terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Nah, demikian akan ya, fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian yang terakhir dalam pertemuan kita kali ini adalah kita tidak boleh menamakan khamar itu dengan selain namanya. Ya. Menyebut khamar dengan dengan bukan sebutannya, hingga menyamarkan keadaannya, menyamar, menyamarkan statusnya. Nah ini tidak boleh. Ya haram hukumnya menamakan khamar dengan selain namanya. Ya Abu Amir atau Abu Malik al Ashari telah meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون hira wal harira wal khamra wal ma'azif walayanzilanna aqwamun ila jambi alamin yaruhu alaihim bisa bisa bisa rihati bisa rihatin lahum yatihim lihajatin fayaquluna irji ilaina irji ilaina ghadan fayubayyitumuhu Allah wa alam wa yamsakhu akharina kiradatan akan ada di kalangan di kalangan umatku ini satu kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra dan khamar serta alat-alat musik. Dan beberapa kaum akan mendatangi tempat yang terletak di dekat gunung yang tinggi dengan membawa ternak-ternak yang mereka gembalakan. Lalu kedatangan orang miskin yang meminta sesuatu kepada mereka. Lantas mereka berkata, "Kembalilah kemari besok." Pada malam harinya Allah Subhanahu wa taala menimpakan gunung tersebut kepada mereka dan sebagian lagi dikutuk menjadi monyet dan babi hingga hari kiamat. Jadi Rasulullah mengatakan, layakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada satu, satu kalang, akan ada di kalangan umatku ini satu kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr dan menghalalkan alat-alat musik. Nah kemudian diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda la yastahillanna ta'ifatun min ummatil khamr bi ismin yusammunaha iyah. Sekelompok umatku akan ada, akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan minuman khamar. Ya, mereka menyebutnya dengan nama lain yang mereka berikan kepadanya. Di menurut lain dikatakan yusammunaha bi ghairi ismiha. Mereka menamakan minuman itu dengan nama lain hingga tersamar. Nah, ini kan bukan khamar, ini bukan arak, ini adalah misalnya apa? Ini adalah tua ini adalah air nira, ternyata apa? Itu adalah khamar azani Allah. Jadi, ya eh, pergantian nama ini, perubahan nama ini tidak merubah hakikat. Ya, tidak merubah hakikat. Jadi eh, kita kembali kepada hakikatnya, kepada sifat dari minuman yang mau eh, dari khamar ini yaitu memiliki sifat memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Jadi hadis hadis ini merupakan bukti ya kenabian eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukti nubuat beliau karena berita merupakan eh, karena berita ya eh, berupa peringatan keras yang beliau sampaikan dahulu ya berapa 15 abad lebih yang lalu ya beliau sampaikan itu dahulu sudah menjadi kenyataan sekarang ya apa yang beliau sampaikan dahulu ya sekarang ini sudah menjadi kenyataan berapa banyak orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin, para pencandu khamar, yang menamakan khamar tersebut dengan nama-nama yang mereka buat sendiri. Dan tidak ada dasarnya dari Al-Quran. Seperti mereka sebut, ya, khamar itu eh, sebagai minuman masyrubat ar-ruhiyah, minuman rohani. Ya, mereka juga mengatakannya menyebut khamar itu ummul afrah, ya, sumber kegembiraan, mereka menyebutnya whisky, mereka menyebutnya arak, dan mereka menyebutnya dengan nama-nama lain yang menyamarkan e, kita katakan keadaan dari khamr itu sendiri. Nah, jadi e, Rasulullah SAW mengharamkan kita, melarang kita membuat memberi nama bagi khamr itu dengan nama-nama yang membuat dia itu tersamar ya dari hakikat yang sebenarnya. Jadi seorang muslim tidak boleh tertipu dengan nama yang mereka berikan pada khamr ya, itu ya. Nah demikian. Kemudian tanpa sengaja mereka ikut ikutan menyebut-nyebut nama tersebut. Akan tapi mereka harus menamakannya dengan nama-nama yang buruk seperti khamar, ummul khabais, ya ummul fawahish, ya miftahu kulli syar, ya kunci semua kejahatan, ya eh, syarabu syaitan, minuman syaitan, ya, karena dia adalah amalan syaitan dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh kita uh, namakan uh, khamar ini dengan nama-nama yang ya apa namanya membuat ya orang itu ya, cenderung ya dan suka kepada khamar ya eh, nama-nama yang yang mendorong orang untuk mencicipinya nah itu tidak dibenarkan di dalam syariat Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani mengatakan di dalam Fathul Bari ya di dalam hadis ini terdapat ancaman keras terhadap orang yang melakukan muslihat untuk menghalalkan sesuatu yang haram dengan cara memberi namanya dengan nama lain ya dan hukum ini berada di seputar ilat ya dan ilat pengharaman khamar adalah memabukkan setiap didapati sifat memabukkan maka hukumnya haram walaupun berbeda namanya nah demikian yang dikatakan ditegaskan oleh ah, Al Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan hukum ini berada di seputar ilat dan ilat pengharaman khamar adalah memabukkan jadi setiap didapati sifat memabukkan maka hukumnya haram khonifidin. walaupun berbeda namanya. Ya seperti sekarang ini sebagian orang menyebutnya sebagai wine. Ya ini wine, ya anggur. Ya sebagian orang bahkan dengan kebodohannya mengatakan kalau untuk di tempat-tempat yang dingin ini hanya dihalal jadi halal hukumnya. Nah, itu kebodohannya ikhwanifidin azanillah jami'an. Ya bahwa minum khamar itu bukanlah seorang itu sampai mabuk barulah ya diharamkan dia minum khamar tidak Walaupun dia minumnya tidak sampai mabuk tetap diharamkan. Ya, karena minuman ini bisa uh, kita katakan menyeret dia kepada kepada kondisi mabuk tersebut, bukan artinya kalau belum mabuk ya belum diharamkan. Nah demikian khonifuddin. Jadi tetap diharamkan mau di tempat yang dingin, mau di tempat yang panas, mau di kutub utara, di kutub selatan atau di tempat yang paling panas di dunia, itu tetap diharamkan khamar ini ya. Tidak boleh kita mencicipinya dan meminumnya. Nah demikian khonifuddin azan ya Allah jami'an. Ya kajian kita tentang khamar intinya adalah khamar merupakan eh, minum khamar adalah salah satu eh, perkara dosa besar yang mendatangkan banyak sekali kemudaratan ya yang bisa mendatangkan banyak sekali eh, keburukan di dunia maupun di akhirat. Nah demikianlah ya lebih dan kurang kita mohon maaf dan untuk selanjutnya bagi yang ingin eh, bertanya silahkan. Ya, saya syukur jazakallah khairu barakallahu fiik para ustaz dan demikian ikhwatal iman azan akum pendengar radio Roja yang semoga Allah rahmati dan muliakan dimanapun Anda berada. Pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Isan Al-Maidani, pembahasan Al-Kabair, dosa besar minum Homer. Mudah-mudahan apa yang eh, beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab namun kami mohon maaf kepada Anda pendengar sekalian yang berusaha untuk menghubungi kami melalui telepon dikarenakan waktu yang tidak mencukupi akan kami eh, angkat pertanyaan-pertanyaan yang melalui pesan singkat uh, saja. Yang pertama Ustadz ada pertanyaan dari Ummu Husain yang berada di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustadz apakah alkohol termasuk homer? Kalau iya bagaimana hukumnya minum obat-obatan kimia yang mengandung alkohol? Karena banyak sekali obat-obatan yang mengandung alkohol sedangkan Allah tidak menurunkan obat pada yang haram. Silakan Ustadz. Ya. Uh, ini satu pertanyaan yang bagus Ya, eh, sebelumnya kita jelaskan ya bahwa berobat dengan khamar itu tidak dibenarkan dan dilarang. Ya Rasulullah secara umum mengatakan innallaha anzalad da' wa dawa wa ja'ala kulli da'in dawaan fatadawau wa la tadawau biharam. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka berobatlah, tapi jangan berobat dengan benda yang haram. Demikian juga e, diriwayatkan dari Ummu Salamah. Ia berkata, "Anakku menderita sakit. Lalu aku buatkan air buah untuknya di cangkir. Ketika Nabi masuk, ternyata air buah sudah basi. Lalu beliau, beliau bertanya, "Apa ini?" Aku menjawab, "Anakku sedang sakit dan aku buatkan air buah untuknya." Maka beliau bersabda, innallaha lam yaj'al shifa'akum fil haram. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesembuhan bagi kamu dengan benda-benda yang haram. Ya, jadi ini ada kemungkinan dia sudah menjadi khamr, maka Nabi mengatakan memperingatkan kepadanya ya innallaha lam yaj'al shifa'akum fil haram. Allah tidak menjadikan kesembuhan kamu dari benda-benda yang haram ikhwanifiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an nah diriwayatkan juga dari Abdurrahman bin Utsman bahwasanya seorang dokter pernah menanyakan kepada Rasulullah tentang hukum kata yang dijadikan obat maka beliau melarang dokter itu membunuh kata ya membunuh kata nah demikian jadi eh, tidak boleh kita berobat dengan yang haram nah termasuk di dalamnya menjadikan khamar ya sebagai obat nah ini haram hukumnya secara khusus ya telah diriwayatkan dari Tariq bin Suaid Al-Ju'afi ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum khamar. Maka beliau melarang khamar atau benci ya membuatnya. Lalu Tariq berkata, "Aku membuatnya untuk obat." Yaitu Rasul tidak suka membuatnya dan melarang apa namanya minum khamar. Maka Tariq ber, ber, berkata, Aku membuatnya untuk obat. Maka Rasulullah menjawab, khamar itu bukan obat, tapi penyakit. Khamar itu bukan obat, akan tetapi ia adalah penyakit. Nah, diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW telah melarang menjadikan benda-benda kotor sebagai obat. Rasulullah SAW telah melarang menjadikan benda-benda kotor sebagai obat. Nah, Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu juga eh, apa namanya memberikan komentarnya tentang minuman yang memabukkan. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah tidak membuat kalian sembuh dengan apa yang Dia haramkan atas kalian. Ya Allah tidak membuat kalian sembuh dengan apa yang telah Dia haramkan uh, atas kalian. Ya, sesungguhnya tidaklah turunkan satu penyakit melainkan Allah turunkan obat bersamanya. Ya. Jahila eh, alimahu man alimahu jahilahu man jahilahu ada orang yang tahu obatnya dan ada orang yang tidak tahu obatnya. Nah, orang yang berobat dengan khamar itu tidak tahu obatnya itu. Dia tidak tahu bahwasanya khamar itu bukan obat. Jadi ada obatnya tapi bukan pada khamar. Ada obatnya tapi bukan pada khamar. Nah, diriwayatkan juga dari Abu Al-Ahwas ya bahwa seorang laki-laki datang kepada Abdullah setelah berkata, "Saudaraku sedang menderita sakit perut dan ia dianjurkan untuk minum khamar." Bolehkah aku memberikannya? Maka Abdullah berkata, Subhanallah, itu Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah, Allah tidak menjadikan kesembuhan itu dari benda najis. Sesungguhnya kesembuhan ada pada dua benda. Ya, yaitu madu. Madu adalah obat penyembuh bagi manusia dan Al-Qur'an adalah obat penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada. Nah, jadi beliau mengarahkannya kepada obat yang ya obat uh, fisik dan obat uh, jiwa ya obat secara fisik itu obat yang madu minumlah madu madu adalah obat penyembuh bagi manusia dan bacalah Al-Quran karena Al-Quran adalah obat penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati atau dalam jiwa manusia. Nah demikian Jadi haram menjadikan khamar ya sebagai obat. Nah karena dia adalah induk segala kekotoran ya dan dia tidak pantas untuk dijadikan sebagai obat. Nah sebab khamar itu penyakit Ya, bukan penawar penyakit. Dan tidak boleh dikatakan hukumnya darurat sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamar dan tidak menyebutkan adanya hukum darurat. Berbeda dengan bangkai dan sejenisnya yang dihalalkan ketika darurat. Sebab manusia punya alternatif obat-obatan lainnya. Cara pengobatan lainnya yang sangat banyak apalagi sekarang ini dan ya apa namanya e, kita tidak dapat memastikan manfaat dari khamar itu sebagai obat dan belum tentu itu adalah obat. Nah demikian khonifidina azani Allahum jami'an. Nah kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam kitab Zadul Ma'ad, seandainya kita mengatakan bahwa induk segala kekotoran ya yang Allah tidak menjadikan kesembuhan sama sekali di dalamnya itu, sesungguhnya khamar itu sendiri sangat membahayakan otak yang merupakan pusat akal pikiran. Nah demikian ya khamar itu merusak akal pikiran, merusak membahayakan otak. Sementara otak itu adalah ya kita katakan eh, eh, kita katakan suatu perkara yang sangat vital. Jadi kalau kita mengobati seorang dengan merusak otaknya, ya tentunya ya khonifuddin ma'azani Allah jami'an, kita bukan menyembuhkannya tapi kita telah merusaknya. Nah demikian. Jadi janganlah kita berobat dengan khamar ya. Nah, nah kemudian apakah alkohol ya digolongkan sebagai khamar? Apakah alkohol digolongkan sebagai khamar? Ya, eh, ikhwan fillah azani Allahum jami'an. Nah, ini mungkin sudah ada fatwa di dalam ya masalah ini ya. Wallahu alam bisawab mengenai penggunaan eh, kita katakan apa namanya? khamar atau alkohol ya sebagai eh, obat. Ya, kalau itu kadarnya eh, sedikit dan tidak membahayakan itu tidak mengapa wallahu alam ya eh, takaran yang yang apa namanya yang dibenarkan dan tidak eh, apa namanya jatuh kepada kondisi yang dia itu eh, apa namanya rusak akalnya itu dibolehkan ya di dalam eh, pengobatan Allah alam bisawab ya tentunya itu bukanlah dikategorikan sebagai khamar ya karena khamar itu adalah minuman ya adapun eh, zat yang dicampurkan ya, pada obat-obatan itu adalah kadar yang sedikit yang tidak membahayakan bagi peminumnya. Wallahu alam bishawab. Ya dan itu tidaklah disebut sebagai khamar. Itu belum masuk dalam kategori khamar. Karena kalau kita bicara alkohol, semua benda atau semua minuman itu bisa mengandung alkohol, tapi tidak memabukkan. Ya bukan dijadikan sebagai khamar. Alkohol yang diharamkan adalah alkohol yang yang memang dirobah dan diciptakan, dipro, diproses menjadi khamar, yang menjadi minuman keras. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikianlah ya, tentang masa pertanyaan tersebut lebih dan kurang ya mohon maaf kalau ada keliruan mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz ustadz-ustadz yang lainnya berkaitan dengan masalah ini. Wallahualam. Ya, Tefskron Jazakallah atas jawabannya dan mudah-mudahan untuk penanya dapat difahami dan mungkin jawaban tadi Ustaz jawaban dari pertanyaan mengenai uh, minyak wangi yang mengandung alkohol juga tadi ya. Oh iya, sama. Sama ya. Tep. Iya. Ya. ya. E, selanjutnya ada beberapa pertanyaan senada di antaranya dari e, saudara kita yang berada di Bekasi dan Abdullah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustadz, ada satu keluarga yaitu ayah dan dua orang anak eh, laki-laki yang semuanya sudah dewasa dan balik dan sudah berkeluarga semuanya pecandu homer karena didikan dari ayahnya yang uh, pemabuk, maka kedua anaknya tersebut pun ikut-ikutan uh, yaitu mencandu homer sehingga kedua anaknya tersebut meninggal. Dan alhamdulillah ayahnya tersebut e, bertaubat dan setelah itu rajin beribadah. Bagaimana dengan kondisi anak-anaknya yang di dalam kubur Ustaz? Apakah dosa yang telah di tularkan kepada anaknya tersebut akan tetap menimpa pada anaknya dan bagaimana dosa anaknya yang e, tersebut ya apakah akan ditanggung oleh orang tuanya Ustaz silahkan ya, ini menurut perkara yang berat ya afan fiddina azanillahu jami'an eh, man sanna sunnatan sayi'atan fil islam ya falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yunqasu min auzarihim syai'a Barang siapa yang mencontohkan satu perbuatan yang buruk di dalam Islam, kemudian ya, eh, baginya ya atasnya dosa dosa do, eh, yang dilakukannya itu dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun ya, dan tanpa dikurangi dari dosanya sedikit pun jadi ini merupakan suatu perkara yang besar ya nah jadi hendaknya kita bertobat dari dosa tersebut dari dosa minum kamar ini dan kita melaksanakan ya, syarat-syarat ya, dari ya, taubat ya seperti kita eh, apa namanya segera berhenti dari dosa itu kemudian yang kedua kita eh, apa namanya menyesali apa yang kita lakukan dahulu kemudian kita berazam untuk tidak kembali melakukannya ya nah adapun yang sudah berlalu ya tentunya tidak bisa kita ya putar ulang lagi ya hendaknya kita sungguh-sungguh bertaubat dan menyertai ya, menyertakan taubat kita itu dengan amal soleh, amal kebaikan, dengan iman dan amal soleh. Ya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang-orang yang bertaubat, ya, kemudian dia iringi taubatnya itu dengan iman dan amal dengan dan amal soleh. Jadi hendaknya kita ya sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa uh, minum khamar ini ya, dari dosa minum khamar ini. Nah, e, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menerima taubat kita ya. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan e, apa namanya mengampuni eh, kesalahan-kesalahan kita ya, mengampuni dosa-dosa kita. Nah, wallahu alam bisawab. Dan salah satu tanda kita itu sungguh-sungguh bertobat adalah kita e, e, rajin menuntut ilmu ya. Kita rajin menuntut ilmu. Kita tahu, kita sadar bahwasanya Ya, sebab kita masuk dalam dosa-dosa tersebut adalah karena kejahilan kita, karena jahilnya kita terhadap agama, jahilnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang membuat kita jatuh dalam dosa-dosa seperti itu. Maka hendaknya kita tebus itu dengan kita memperbaiki diri dengan memperbaiki diri dengan ya rajin menuntut ilmu. Nah, untuk yang sudah berlalu itu ya kita mintalah mintakanlah istighfar ya ya apa namanya uh, untuk eh, anak-anak uh, kita ataupun orang-orang yang telah kita jerumuskan ya dengan dengan dosa yang kita lakukan itu. Ya kita mohon istighfar untuk mereka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Wallahu a'lam bishawab. Eh, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Dan yang ditanyakan tadi Ustaz, eh, apakah ada doa khusus untuk meringankan anaknya agar diringankan azabnya di dalam kubur Ustaz? Ya, Allah alam, saya tidak eh, mengetahui adanya doa-doa khusus ya. Ya, tapi doa secara umum bisa kita baca. Adapun doa khusus Allah alam. Ya. ya, baik. Selanjutnya eh, pertanyaan terakhir ya. Ada pertanyaan dari Umu Syifa yang berada di Pondok Gede. Ustadz, apakah perokok dapat disamakan pelakunya dengan peminum khamar, Ustadz? Silahkan. Ya, tadi kita sebutkan, eh, Khonifuddin, bahwa ilat dari uh, larangan e, minum khamar ini adalah merusak akal, ya, merusak akal atau bisa memabukkan. Nah itu ada kemiripannya dengan narkoba. Narkoba juga demikian. Narkoba itu juga dapat memabukkan dan dapat merusak fungsi akal. Ya, bisa dikiaskan hukumnya dengan khamar, itu narkoba. Ya, narkoba dan ya rokok itu adalah kita ya, jenis narkoba yang paling ringan ya, yang paling ringan ya dia dapat ya, merusak eh, kesehatan manusia merusak jiwa manusia ya merusak merusak apa namanya uh, uh, diri mereka ya maka ya itu diharamkan hukumnya cuma ya tidak seperti pengharaman khamar ya tidak seperti pengharaman khamar ya uh, jadi hukumnya bisa disamakan tapi tidak dari semua sisi Ya Allah alam bisawab. Karena untuk khamar ini ada hukum hududnya yaitu dicambuk ya eh, eh, lima e, puluh kali atau empat puluh kali dan ada beberapa hukum-hukum hudud yang berkaitan dengan e, khamar ini ya. Nah, adapun rokok tentunya tidak. Nah, tapi ya sama-sama diharamkan ya, sama-sama diharamkan dan sama-sama mendatangkan mudarat ya bagi pelakunya dan bagi orang lain juga ya jadi keburukannya bukan hanya sebatas pada diri sendiri saja khamar itu, ya kerusakannya bukan hanya sebatas pada diri orang yang minumnya juga bagi, uh, kerusakan bagi sekitarnya karena orang yang mabuk itu akan merusak dia merusak alam sekitar dan merusak orang lain nah, demikian wallahu alam bisawab nah rokok juga demikian dia dapat merusak dirinya sendiri dan dia dapat merusak orang lain ya perokok perokok pasif jadi hendaknya orang yang masih merokok segera bertobat dan berhenti dari rokoknya. Karena rokok itu tidak membuat gemuk dan tidak menghilangkan dahaga. La yusminu wa la minju. Ya, ia dapat merusak akal pikiran kita. Ia adalah candu yang dapat merusak kesehatan kita. Ya, dan ya jelas juga dapat merusak kantong kita dan dapat merusak orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi isinya adalah kerusakan. Berapa banyak kasus-kasus kebakaran ternyata pemicunya adalah untung rokok. Nah demikian. Jadi hendaknya ya eh, apa namanya istilahnya ahlunar ya. Ya <laughs> ahlunar maksudnya orang yang merokok, ahli api karena kemana kesana kemari bawa api, ya berhenti dari rokoknya ya dan berhenti merokok segera. Jangan ditunggu-tunggu karena merok, berhenti rokok pelan-pelan itu nggak berhenti dia. Ya pelannya sebentar, besoknya kencang lagi jadi hendaknya segera berhenti, nggak pakai pelan-pelan. Ya, rim kontan saja, campur rim tangan. Nah demikian. Jadi betul-betul berhenti dan bertobat dari dosa rokok tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya dan mungkin eh, pertanyaan tadi pertanyaan terakhir Ustaz ya karena waktu yang oh, iya. sudah ya. habis mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan Ustaz silahkan. Ya, ikhwan fillah jami'an. Nah, ini adalah dosa besar yang ke-19 yang kita bahas berkaitan dengan e, khamar ya, dosa minum khamar. Dosa minum khamar dan hukuman bagi peminumnya. Ya, tadi sudah kita sebutkan ancaman-ancaman dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutnya sebagai e, rijis, sebagai kotoran ya, keburukan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai amalus syaitan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai uh, ummul fawahish ya sebagai induk dari dari segala dosa-dosa besar dan kekejian ya melalui khamar itu kita bisa uh, akan bisa apa namanya timbul permusuhan dan kebencian ya, dan melalui khamar itu kita dapat meninggalkan zikrullah karena khamar kita dapat meninggalkan zikrullah dan dari salat nah karena khamar juga ya khonifiddin azanillah ya terjadi ya apa namanya uh, kita katakan uh, permusuhan-permusuhan ya kebencian-kebencian yang tersebar di tengah-tengah manusia rusaknya hubungan dengan Allah rusaknya hubungan dengan sama manusia itu semua disebabkan karena perbuatan dosa minum khamar ini ya berapa banyak kita katakan ya keluarga-keluarga yang berantakan karena khamar berapa banyak ya, pekerjaan-pekerjaan yang terbengkalai karena khamar nah berapa banyak kebaikan-kebaikan yang tersia-siakan karena khamar oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya khamar ini adalah ummul khabais adalah ummul khabais um abana induk dari segala keburukan-keburukan. Orang yang minum khamar dan tidak bertobat darinya, dia diharamkan minumnya nanti di akhirat. Ya, dia akan diharamkan, ya dia tidak akan mendapatkan minuman khamar ini nanti di akhirat kelak. Kemudian ya apabila dia ber, tidak bertobat, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minuman tinatul khobal ya eh, keringat penghuni neraka dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya selama 40 hari ya 40 hari dan barang siapa yang datang bertemu Allah dalam keadaan dia candu kepada khamar ini atau dia menghalalkannya maka ia datang kepada Allah ia menemui Allah Subhanahu wa taala seperti ya seorang penyembah berhala dan Rasulullah menyetarakan ya khamar ini perbuatan minum khamar ini dengan perbuatan seorang yang telah berzina dengan ibunya ataupun bibinya sendiri. Nah, dan dia apabila dia mati maka dia mati dalam keadaan kondisi jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah melaknat khamar ini, melaknat orang yang memeraskan membuat khamar kemudian melaknat orang yang minta untuk dibuatkan peminumnya, yang minta diantarkan kepadanya, yang memikulnya, yang menjualnya, yang membelinya, yang menuangkannya dan yang minta dituangkan untuknya. Nah demikianlah ya khonifuddin azanillahu jami'an berkaitan dengan khamar ini mudah-mudahan kita semua ya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari khamar ini dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa bertobat ya dari dari apa namanya kecanduan khamar dan menjauhi ya perbuatan yang buruk ini. Nah, demikianlah lebih dan kurang saya mohon maaf. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم